Masjid yang penuh berkah ini dalam semangat menuntut ilmu dalam semangat mencari sebab-sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita bertemu kembali di malam hari ini dalam kajian tentang manhaj atau metode dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu agama sudah kita ketahui bersama adalah ibadah yang sangat agung dalam Islam. Ibadah yang sangat mulia kedudukannya. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Miftahud dari Sa'adah mengatakan kullu sifatin madahallahu bihal abdu madahallahu bihal abda fil Qur'an fahuwa min natijatil ilmi wa thamratihi wa kullu sifatin dhammallahu bihal abda fil Qur'an fahuwa min natijatil jahli wa thamratihi semua sifat terpuji sifat mulia yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala memuji seorang hamba di dalam ayat-ayat Al-Quran. Semua adalah buah dan hasil daripada ilmu, menuntut ilmu. Sebagaimana semua sifat-sifat buruk yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala mencela seorang hamba di dalam ayat-ayat Al-Quran, maka semua adalah buah dan hasil dari kejahilan ilmu adalah ibadah salah satu ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat besar. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala mengatakan, "La syai'a afdalu min talabil ilmi idza hasunat fihi niyyah." Tidak ada satu amalan pun yang lebih utama dari menuntut ilmu jika seorang hamba bisa mengikhlaskan niat, memperbaiki niat padanya. Sampai-sampai Imam Ibn Rajab Al-Hambali pernah menyatakan Nassa kathiru min a'immati salaf Kebanyakan dari para ulama salaf menegaskan anna talabal ilmi afdalu min nawafilil ibadat. Menuntut ilmu itu lebih utama daripada ibadah-ibadah yang dianjurkan, yang disunnahkan di dalam Islam. Inilah kedudukan menuntut ilmu. <clears throat> Dan antum sudah tahu insya Allah, pembahasan tentang rincian keutamaan-keutamaan ini yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kalau kita sudah mengetahui keutamaan menuntut ilmu dan dia adalah ibadah yang agung, maka sebagaimana ibadah-ibadah yang lain apa syarat diterimanya ibadah? Hah? Ikhlas dan ittiba. <clears throat> Mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengamalkannya. Juga menuntut ilmu seperti itu. <clears throat> Sebagaimana dalam beribadah tidak boleh kita sembarangan asal berbuat. Maka demikian pula dalam menuntut ilmu tidak boleh sembarangan. Yang penting saya membaca, yang penting saya hadir, yang penting saya mendengarkan. Ilmu itu ada metodenya. Karena ini ibadah. Dan supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala harus ada ittiba. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan metode para sahabat Bahkan kita ketahui menuntut ilmu adalah salah satu di antara jalan paling besar yang diwariskan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in kepada generasi setelah mereka. Makanya tabi'in bisa mendapatkan manfaat dengan menimba ilmu dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Demikian pula para ulama selanjutnya mengambil manfaat dengan menimba ilmu dari generasi sebelumnya. Para sahabat mengajarkan metode menuntut ilmu kepada para tabi'in. Supaya mereka tahu cara belajar yang benar. Supaya mereka bisa mendapatkan hasil dari keberkahan ilmu sebagaimana yang mereka dapatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> di dalam sebuah athar yang sahih dari seorang tabiin yang mulia Abdullah ibnu Habib Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah taala beliau pernah menjelaskan ya contoh atau bukti bahwa para sahabat itu mengajarkan kepada generasi yang datang setelah mereka tentang cara menuntut ilmu. Beliau berkata, Abu Abdurrahman As-Sulami ini berkata, "Akhadna hadzal Qur'an, akhadna hadzal Qur'an." عن قوم أخبرون أنهم إذا تعلموا عشر آيات لم يتجاوزوهن إلى الأشر الأخر حتى يعلموا ما فيها وفكنا نتعلم القرآن والعمل به معا وسيرث بعدنا القرآن قوم yashrabunahu syurbal ma la yujawizu tarakiyahum Kami mengambil ilmu belajar Al-Qur'an dari satu kaum, yakni para sahabat. Yang mereka menyampaikan kepada kami bahwa dulunya ketika mereka belajar Al-Qur'an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mempelajari sepuluh ayat maka mereka tidak akan melewati ke 10 ayat berikutnya sampai mereka memahami kandungan maknanya sampai mereka mengerti isinya bisa merenungkannya akhirnya bisa mengambil petunjuknya untuk dimasukkan ke dalam hati Fakunna maka kami pun belajar Al-Quran dan belajar cara mengamalkannya. Lihat keutamaan mereka dalam belajar. Belajar memahami dan belajar mengamalkannya. Dan nanti Al-Quran ini akan diwarisi oleh kaum lain setelah kami. Yang mereka membaca Al-Quran seperti meminum air. Ya, hanya sekedar cepat-cepat saja. Segera berakhir saja. Tidak melampaui tenggorokan mereka. Ini antum perhatikan metode dalam menuntut ilmu yang diwariskan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada generasi setelah mereka. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Kita semua tentu belajar agama ingin dapatkan ilmu yang bermanfaat. Ingin terwujud pada diri kita apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan ilmu, ayat-ayat Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Berarti ilmu itu membangkitkan rasa takut kepada Allah. Ya. Di dalam tafsir Taisir Karimur Rahman, Syekh Rahman As-Sa'di berkata tentang ayat ini, wa fihi dalilut, dalilun ala fadilatil ilmi fa innahu da'in ila khasyatillah. Ayat ini menunjukkan keutamaan ilmu, belajar ilmu agama. Karena ilmu itu memotivasi untuk membangkitkan rasa takut kepada Allah. Tapi kenyataannya, apakah semua orang belajar ilmu agama punya rasa takut kepada Allah? Jawabannya belum tentu. Atau jawabannya mungkin banyak yang tidak nampak seperti itu. Ilmunya tidak salah. Tetapi kemungkinan besar adalah metodenya yang salah. Belajarnya tidak pakai manhaj atau metodenya para ulama salaf. Sehingga tidak membuahkan hasil yang maksimal sebagaimana yang mereka rasakan. Nah inilah perkara yang perlu diluruskan pada diri para penuntut ilmu kalau mereka ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau kita baca kitab yang ditulis oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali yang sudah diterjemahkan sejak bertahun-tahun, Bayanu fadli ilmi salaf ala ilmi khalaf. Penjelasan keutamaan ilmu salaf di atas dibandingkan ilmunya orang-orang yang belakangan kita akan dapati ya bahwa ilmunya salaf itu meskipun ringkas disampaikan dengan lafaz yang ringkas, tidak banyak penjelasan, tapi manfaatnya menjadikan mereka generasi yang paling utama. Manfaatnya melahirkan hamba-hamba Allah yang rajin beribadah, yang rajin sholat malam, yang rajin berzikir, yang rajin bersedekah, Sebagaimana yang kita baca dalam biografi mereka. Kenapa? Ilmunya bermanfaat. Ilmunya menyentuh hati. Ilmunya membuahkan keberkahan sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih tentang buah daripada ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah jadikan dia faham dalam urusan agamanya. Nah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Salah satu di antara ada penting yang merupakan bagian yang sangat utama dari manhaj menuntut ilmu adalah yang berhubungan dengan memilih guru. Memilih guru. Kalau kita buka di dalam kitab-kitab adab menuntut ilmu yang ditulis oleh para ulama dari masa ke masa. Karena tujuannya supaya memberikan nasihat dan mengarahkan semangat semangat para penuntut ilmu dalam menuntut ilmu supaya mereka tahu kepada siapa ilmu itu dituntut bagaimana mencari sumber ilmu yang benar agar mereka bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam menuntut ilmu. Ini metode kalau kita baca di dalam kitab-kitab para ulama selalu dijelaskan. Dari kitab-kitab yang dulu sampai sekarang. Contoh saat ini misalnya kitab yang sering kita baca, Hilyatu Talibil Ilmi, menjelaskannya juga dengan nukilan-nukilan yang sangat rinci. Ma'alimu fi tariqi talabil ilmi juga dijelaskan. Ini buku-buku yang sekarang kalau buku-buku ada penuntut ilmu zaman dahulu seperti <clears throat> tulisan yang misalnya ditulis oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. <clears throat> ya. <clears throat> Al-Jami' li akhlaqir rawi wa adabis sami' atau Tadhkiratus Sami' wal Mutakallimin, Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, Ibnu Jamaah dan para ulama yang lainnya semua menjelaskan dan menjadikan ini sebagai pembahasan yang utama dalam menuntut ilmu. Tentu tidak asing bagi kita ya, nukilan yang selalu disampaikan oleh para ulama ketika membahas ini <coughs> dari imam besar ahlu sunnah dari kalangan tabi'in <coughs> Imam Muhammad ibnu Sirin yang mengatakan dalam ucapannya yang terkenal Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum Sesungguhnya ilmu yang kamu pelajari itulah yang menentukan kebaikan agamamu. Yang menentukan kebaikan imanmu, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Ini dinukil oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim dan Imam Muslim ini Salah satu di antara kelebihan kitab beliau, kitab Sahih Muslim, adalah dia mencantumkan mukaddimah yang di situ membahas dengan rinci adab-adab menuntut ilmu. Adab-adab menuntut ilmu sampai beliau jelaskan dengan rinci siapa yang pantas diambil ilmu darinya dan siapa yang tidak pantas diambil ilmu darinya. Ingat ini adalah ibadah. Untuk ittiba maka harusnya kita mengikuti adab-adab ini yang diterangkan oleh para ulama salaf. Ya. Seperti yang disebutkan dalam ucapannya Muhammad Ibnu Sirin ini, diterangkan oleh Imam Muslim. Lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu, maksudnya jangan ambil dari sembarang orang. Kecuali orang yang kamu sudah yakini benar-benar dia punya keahlian, punya kapasitas untuk dijadikan sebagai tempat kita mengambil ilmu. Nah dari sinilah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Kita lihat para ulama salaf dalam menuntut ilmu mereka sangat teliti. <clears throat> Sampai-sampai ketika mereka menuntut ilmu sebelum mulai menghadiri majlis seorang guru atau calon guru, mereka perlu datang dulu berkunjung ke masjidnya melihat bagaimana sholatnya orang ini. Melihat tingkah lakunya sesuai dengan sunnah atau tidak. Sampai bertanya kepada tetangganya, teman sholat berjamaahnya tentang sifat-sifatnya. Imam besar dari kalangan tabi'in penduduk Kufah, Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai mengatakan, kanu idza atau rajulan liya'khudhu anhu nadharu fi salatihi wa sunnatihi wa samtihi thumma akhadhu anhu <clears throat> dulu para ulama ketika mendatangi seseorang calon guru agar diambil ilmu darinya mereka lihat dulu bagaimana solatnya, bagaimana akhlaknya, <clears throat> bagaimana pengamalannya terhadap sunnah, baru diambil ilmu darinya. Sampai-sampai Syekh Abdurrahman Ibnu Yahya Al-Muallimi <clears throat> menceritakan tentang ketelitian mereka menukil dari salah seorang ulama salaf Al-Hasan Ibnu Saleh Ibnu Hai, yang menyebutkan saking rincinya para ulama salaf ini bertanya tentang calon guru kepada orang-orang yang mengenalnya baik tetangganya maupun teman salat berjamaahnya <clears throat> atau makmumnya karena dia adalah seorang imam misalnya. Saking rincinya mereka bertanya sampai-sampai mereka yang ditanya ini berkata, "Hal turiduna antuzawijuhu, Apakah kamu ingin menikahkan dia dengan anakmu? Saking rincinya pertanyaannya. Kenapa mereka melakukan semua itu? <clears throat> Karena inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan inilah yang dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ilmu ini dibawa di setiap generasi itu oleh orang-orang yang terpercaya. Karena ilmu ini berhubungan dengan penjagaan terhadap agama. Salah dalam menyampaikannya itu merusak pemahaman. Rusak pemahaman menjadikan ibadah, bahkan masalah iman akan rusak. Ya, pemahaman agama yang salah itu menjadikan iman akan rusak. Kecintaan kepada Allah tidak tumbuh dengan benar, otomatis ibadah juga akan rusak. Dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita dapati ilmu ini disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh orang-orang yang terpercaya di dalam sebuah hadis yang sahih dinyatakan sahih oleh Syalal Bain dari berbagai jalur yang saling menguatkan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, <clears throat> "Yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhu" akan membawa ilmu agama ini dari setiap generasi. Uduluhu, orang-orang yang terpercaya di antara mereka. Mereka terpilih punya pemahaman yang benar, ilmunya tinggi, <clears throat> maka mereka lah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala membawa ilmu agama. Jadi tidak semua orang. Apa yang Allah tugaskan, apa yang Allah jadikan <clears throat> manfaatnya dengan dipilih mereka ini yanfuna anhu mereka akan membersihkan dari ilmu agama ini semua bentuk penyelewengan. Tahrifal ghalin. Upaya untuk menyelewengkan makna dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dari orang-orang melampaui batas. Wantihalal mubutilin. Pendustaan, pemalsuan dari orang-orang yang ingin merusak agama. Dan ta'wil al jahilin, pentakwilan orang-orang yang jahil. Seandainya kita mengambil ilmu dari semua orang, padahal orang ini tidak punya keahlian, tidak bisa membedakan mana yang palsu, mana yang sahih, mana penjelasan dari ulama salaf, mana tidak. Maka apa yang dipahami oleh guru tersebut disampaikan kepada muridnya, syubhatnya disampaikan kepada muridnya, akhirnya sama-sama tersesat. <clears throat> Orang Arab mengatakan fakidu syai' la yu'tihi. Sesuatu yang tidak punya tidak bisa memberikan apa-apa. Kalau dia tidak punya pemahaman yang benar, maka pemahamannya yang salah itu yang disampaikan. Ini berbahaya seperti ini. Ya, makanya para ulama salaf inilah yang menjadi sebab mereka sangat teliti dalam memilih guru dalam menuntut ilmu. Taib. Sekarang kita lihat. <clears throat> Ilmu agama, ilmu yang benar, di zaman kita sekarang ini, karena orang-orang sudah jarang yang mempelajari adab-adab menuntut ilmu yang diterangkan oleh para ulama salaf. Sehingga kriteria dari siapa yang pantas dijadikan guru menjadi kabur. Apalagi kebanyakan orang saat ini metode dalam memilih guru, masya Allah bermacam-macam. Ada bahkan yang mengatakan, ya, dia menyukai guru yang enak tampangnya dilihat. Cuma sekedar tampang saja. Masya Allah. Biar tidak punya apa-apa yang penting tampangnya enak dilihat. Ada lagi yang penting terkenal. Sering muncul di televisi. <clears throat> Kalau seandainya dia buronan sering muncul juga mungkin disukai. <clears throat> Ada lagi ya yang penting enak penjelasannya didengarkan. Bisa melucu, bisa melawak. Ini termasuk ya Ah, bentuk pemilihan guru yang ada di zaman sekarang. <clears throat> Sekarang kita lihat. Masalah yang berhubungan dengan misalnya kepandaian, menyampaikan retorika yang bagus, ini bisa dipuji, bisa tidak terpuji. Saya tidak ingat apakah saya pernah jelaskan, dan mungkin antum sudah pernah dengar, sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang al-bayan, kepandaian berkata-kata. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna minal bayani la sihron. Sesungguhnya al bayan kepandaian menjelaskan itu bisa terdapat sihir padanya. Itu hadis Sahih Bukhari Muslim. Retorika, kepandaian menyampaikan, menyusun kalimat supaya enak didengar, ini ada sihirnya. Kalau kita merujuk kepada keterangan para ulama, hadis ini ya bisa diartikan negatif, bisa positif. Negatifnya apa? Ada orang yang tidak berilmu tapi pandai berkata-kata, menarik banyak orang. Banyak yang terpengaruh mendengarkannya. Karena dia bisa menyihir. <clears throat> Sisi positifnya apa? seseorang yang membawa kebenaran tentu dianjurkan dia semaksimal mungkin menyampaikannya dengan baik supaya bisa menarik masyarakat karena dia membawakan kebenaran yang kemudian dirangkai dengan kata-kata yang indah supaya mudah memahamkan orang lain. Membuka hati mereka. Berarti ini bukan sesuatu yang dipuji pada zatnya atau dicela. Saat ini kalau sekedar berkata-kata yang indah, banyak orang bisa melakukannya. Ya. Orang-orang yang dijadikan sebagai rujukan atau ustadz padahal secara kapasitas ilmu dan kelayakan tidak layak pun pandai berkata-kata indah. Bahkan orang yang tidak punya ilmu sama sekali bisa berbicara dengan penjelasan yang membuat orang terduduk terdiam, mendengarkan sampai berjam-jam padahal tidak ada ilmu isinya. Ini salah satu yang membedakan ilmu salaf dan ilmunya orang yang belakangan. Ada sebuah athar yang sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang athar ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata di depan murid-muridnya. Pernah berkata di depan murid-muridnya seperti ini. Di zaman tabi'in berarti ya. Beliau berkata seperti ini. Innakum fi zamanin kathirun fihi ulama'uhu. Wa qalilun khutoba'uhu. Kalian sekarang berada di masa zamannya tabi'in. Di masa yang saat ini Kafirun fihi ulama'uhu. Banyak orang-orang yang berilmu. Masih ada para sahabat, para tabi'in yang mulia yang langsung menimba ilmu dari para sahabat. Banyak orang yang berilmu tapi qalilun khutoba'uhu. Sedikit yang pandai berkhutbah. Karena mereka membatasi diri. Tidak ingin banyak berbicara. Mereka tahu resikonya berbicara. Akan dihisap di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di masa itu banyak orang yang berilmu sedikit yang pandai berceramah atau berkhutbah. Kata beliau, wasayati zamanun. Nanti akan muncul di akhir zaman. Kebalikannya. Qalilun fihi ulama'uhu kathirun khutoba'uhu. Waktu itu sedikit orang yang berilmu tapi banyak yang pandai berbicara. Berarti kepandaian berbicara tidak menunjukkan orang itu lantas dianggap memiliki ilmu. Ya. Ini di akhir zaman. Banyak orang yang pandai berhutbah berceramah, tapi sedikit yang berilmu di antara mereka. Nah, seandainya ini tidak kita praktekkan, kita menganggap semua orang yang penting dia mengaku begini baik, yang penting dia kelihatannya bagus berbicara, lantas kita jadikan sebagai sumber menimba ilmu, berarti kita akan banyak menyelisihi pemahaman para ulama salaf. Kalau di masa mereka saja yang masih jelas-jelas zamannya tabi'in, tabi'ut tabi'in masih generasi yang utama. Mereka demikian selektif dalam memilih guru, apalagi kita. Mungkin juga antum masih ingat pernyataan yang terkenal juga dibawakan dalam mukaddimah kitab Sahih Muslim dari Muhammad Ibnu Sirin yang mengatakan lam yakunu yas'aluna anil isnad. Dulu para ulama tidak bertanya tentang sanat, tidak teliti dalam memeriksa sanat, rawi-rawi yang menyampaikan ilmu, ya ini hadis-hadis Rasulullah SAW. Falamma waqa'atil fitnah, tapi ketika terjadi fitnah, mereka pun berkata, Qalu sammulana rijalakum. Sebutkan siapa rawi-rawimu. Karena ilmu hadis ini adalah ilmu yang sesungguhnya. Mereka ingin lihat siapa yang membawanya. Fayundoru ila ahli sunnati fayukhadu hadithuhum. Maka dilihat kalau ahlu sunnah diambil riwayat hadisnya. Wayundoru ila ahli bidai fala hadithuhum. Dilihat kepada orang-orang ahlul bid'ah tidak diambil riwayatnya. Bahkan ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, jangankan ahlul bid'ah yang sudah jelas. Ada istilah dalam ilmu periwayatan hadis dan antum tahu ilmu periwayatan hadis inilah yang menjadi rujukan dalam metode menuntut ilmu. Bagi kita saat ini yang ingin mengikuti manhaj salaf dalam menuntut ilmu. Di dalam ilmu periwayatan hadis ada istilah orang yang disebut dengan majhul, tidak dikenal. Apa hukum riwayatnya? Dhaif lemah, tidak diterima riwayatnya. Sekarang orang yang tidak dikenal, apakah dia pasti buruk atau ada kemungkinan baiknya? Orang tidak dikenal. Ada kemungkinan baik kan? Oh nggak dikenal. Bisa jadi dia baik, bisa jadi dia buruk. Mungkin orang-orang yang menilai dia tidak dikenal. Ini saja ditolak riwayatnya. Karena untuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh orang berspekulasi. Ini penjagaan terhadap ilmu agama. Harus jelas orang yang meriwayatkannya. Sama dengan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang berita yang sampai kepada kita. Kan berita yang sampai ada yang benar, ada yang dusta. Tapi apa hukumnya menyampaikan semua berita? cukup dikatakan orang ini berdusta. Padahal mungkin beritanya benar kalau dia belum teliti. Rasulullah SAW bersabda, "Kafa bil mar'i kadiban ayyuhadditsa bi kulli ma sami'a." Cukuplah seseorang itu dikatakan berdusta kalau dia menceritakan semua yang didengarnya. Semua yang masuk ke handphonenya disebarkan tanpa diteliti terlebih dahulu. Cukup dikatakan dia berdusta. Dari mana dia berdusta? Pertama dia menukil hanya menyampaikan apa yang sampai ke dia. Yang kedua, berita yang sampai bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tetapi karena ini berhubungan dengan apa? Menjaga berita jangan cepat disebarkan karena bisa jadi berita ini akan menyebabkan fitnah. Cukup dikatakan berdusta orang yang menukil semua berita tanpa ditelitinya. Sama dengan masalah tadi berhubungan dengan penjagaan agama. Kalau orangnya tidak dikenal, maka riwayatnya tidak diterima. Karena asal dari orang yang pantas dijadikan sebagai sumber dalam orang yang pantas diterima ilmu darinya adalah harus orang yang dikenal. Pernah ada kisah yang terjadi di eh, pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Ini juga disebutkan di dalam kitab tadi, Mukaddimah Kitab Sahih Muslim. Ada salah seorang dari penduduk Yaman atau Basrah namanya Bushair ibnu Ka'ab al-Adawi. Bushair ibnu Ka'ab al-Adawi ini kalau kita kita buka biografinya di dalam kitab-kitab Jarah contoh yang paling ringkas saja dalam kitab Takribut Tahdid, ternyata dia rawi yang fikoh terpercaya, tidak ada masalah dalam riwayatnya. Bahkan dia termasuk tabi'in yang senior karena dia termasuk al-muhadram. Muhadramun. Muhadram itu maksudnya tabi'in yang dia pernah mencapai masanya Rasulullah SAW tapi tidak pernah bertemu dengan beliau. Jadi senior banget dalam usia, dalam usianya, ya. Beliau ini Bushair ibnu Kaab pernah datang berkunjung ke Mekah. Entah haji atau umroh diceritakan oleh muridnya Ibnu Abbas yang namanya Mujahid, Mujahid Ibnu Jabir Al-Makki. <clears throat> ya. Datanglah dia berkunjung ke masjidnya Ibnu Abbas. Orang-orang mengenal dia. Ini adalah Bushair Ibnu Ka'ab tabi'in banyak dia meriwayatkan hadis dari para sahabat yang lain. Kebetulan Ibnu Abbas tidak kenal dia. Nah mulailah ada berapa orang yang datang kepada Bushair ini minta untuk meriwayatkan atau menyampaikan hadis kepadanya. Ketika itu Bushair langsung menyampaikan beberapa hadis <clears throat> Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diketahuinya, yang didengarkannya dari sahabat yang lain. Tapi ketika dia melihat Ibnu Abbas, Ibnu Abbas tidak menoleh sedikit pun kepadanya. Hanya duduk di tempatnya. <clears throat> Nah Bushair kan tersinggung. Dia menyampaikan hadis secara asal dia juga tidak masalah riwayatnya, tapi Ibnu Abbas ini sama sekali tidak mendengar bahkan tidak menoleh. Akhirnya melihat kenyataan ini Busyair ibnu Kaab al Adawi berkata, Ya ibna Abbas, ya ibna Abbas, mali ra'aituka la ta'dhanu li hadisi wa la taltafitu ilayya. Uhadithuka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la tasma' Wahai Ibnu Abbas, kenapa saya melihat kamu? Tidak peduli dengan apa yang aku sampaikan, bahkan tidak menoleh kepadaku sedikit pun. Apakah pantas saya menyampaikan kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian kamu tidak mau mendengarkannya? Ini sahabat yang mulia Ibnu Abbas tentu kita mengetahui tidak mungkin beliau bersikap begini kalau tidak ada sebabnya. Kalau tidak ada manhaj yang harus ditegakkan dalam masalah ini. Akhirnya mendengarkan ucapan ini Ibnu Abbas menghadap kepadanya dan dia berkata, radhiyallahu taala anhu beliau berkata, "Kunna marratan idza sami'na rajulan yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dulu kami ya, diceritakan ini para sahabat. Dulunya kami kalau kami mendengarkan orang itu menyampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti ini dulu. Apa yang kami lakukan? Ibtadarathu ayununa. Kami langsung segera memandang dia memperhatikan ucapannya. Wa asghaina ilaihi bi bi'adhanina. Kami langsung mengarahkan pendengaran kami kepada dia. Kami semua dengar dengan antusias. Itu dulunya. Ketika orang-orang semua masih jujur. Masih banyak para sahabat. Belum tersebar fitnah-fitnah bid'ah khawarij. Belum bermunculan. Pemahaman yang aneh-aneh. Itu dulu. Falamma rakiban nasu sa'ba wadzalul. Tapi kemudian ketika manusia sudah mengambil dari sana sini, tidak membedakan lagi mana yang dusta, mana yang benar, sudah bercampur. Ada orang yang jujur dan orang yang pendusta. Apa kata beliau? Lam na'khudh anhum illa ma na'rifuhu. Setelah itu kami tidak mengambil dari manusia, dari orang-orang, kecuali yang kami kenal saja kecuali yang kami kenal saja. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bushair bin Ka'ab Al-Adawi tidak bermasalah. Karena setelah hadis ini ada kelanjutannya dalam riwayat lain. Mereka-mereka yang mengenal Bushair ini langsung datang kepada Ibnu Abbas dan mengatakan, "Ya Ibnu Abbas, huwa minna." Wahai Ibnu Abbas, dia termasuk kita. Dia bukan orang yang bermasalah pemahamannya. Tapi yang jelas di sini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengajarkan kepada kita bahwa seorang guru itu adalah orang yang harus dikenal benar pemahamannya. Seseorang yang harus dikenal pernah menuntut ilmu, punya kapasitas ilmu yang cukup untuk disampaikan dan tidak memiliki pemahaman yang menyimpang. Inilah metode yang kemudian diterapkan oleh generasi yang datang setelah para sahabat. Setelah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. <clears throat> Para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kita ambil contoh para tabi'in yang tinggal di Madinah. Ada yang namanya salah satu guru utamanya Imam Malik. Abdullah ibnu Zakwan Abu Zinat Al-Madani. Ini seorang tabi'in yang senior juga di kota Madinah pada waktu itu. Beliau pernah berkata, ini sekarang contoh yang datang berikut ini, bukan lagi orang yang tidak dikenal, ini orang yang dikenal ahli ibadah. Ahli zuhud, amanah dalam masalah jujur, tapi dia bukan orang yang punya kapasitas atau keahlian dalam ilmu, maka ditolak riwayatnya. Kata Imam Abu Zinad Abdullah ibnu Zakwan rahimahullah taala. Adraktu fi hadzal balad mi'ata syaykhin. Aku pernah menjumpai di kota Madinah ini di Madinah berarti mereka di Masjid Nabawi. Karena di zaman dahulu para ulama itu suka untuk bertetangga dengan dua masjid yang utama ini. Mereka menyewa rumah di samping yang atau di sekitar Masjidil Haram atau Masjid Nabawi supaya mereka bisa bolak-balik melaksanakan ibadah di dua masjid yang utama ini. Kata beliau, aku pernah menjumpai di negeri ini di Masjid Nabawi sekitar 100 orang syekh. Kulluhum min ahli zuhud, semuanya ahli zuhud, ahli ibadah, amanah. Dalam riwayat lain dikatakan, ya, lawi tuminu ala baiti malil muslimin la adauha. Seandainya mereka dititipkan memegang baitul mal kaum muslimin, mereka akan tunaikan tidak ada yang diambil satu peser pun uangnya. Kata beliau, lam na'khud anhumul hadis. Tapi tidak ada seorang pun di antara kami para ulama yang mempelajari hadis dari mereka. Yuqalu laisu min ahlihi karena dikatakan mereka bukan orang yang ahli dalam masalah ini. Orang yang dikenal bagus agamanya. Bagus akhlaknya, ahli ibadah. Zuhud dalam kehidupan di dunia. Kira-kira apa lagi kurangnya? Orang seperti ini pantas dijadikan teman dekat. Iya kan? Supaya kita bisa mencontoh kebaikannya. Tapi untuk menjadi guru ada kriteria lain. Iya kan? dia harus orang yang ahli. Contoh sederhananya saja. Antum bertetangga. <clears throat> Punya tetangga satu orang, Masya Allah akhlaknya baik, suka membantu, rajin sholat berjamaah. Di masjid. Suka bersedekah. Tetangga yang kedua, misalnya dokter. Kurang ramah, akhlaknya kurang baik jarang bersedekah, mungkin juga jarang sholat berjamaah di masjid. Anak antum sakit, antum bawa kemana kira-kira anaknya? Hah? Kenapa bukan ke orang ini karena ahlaknya baik? Karena apa? Bukan ahlinya. Jadi kebaikan itu dipuji dalam Islam, iya kan? Ahlak yang baik kita teladani, kita berteman dengan dia. Kita selalu duduk dengan dia untuk yang teladani, tapi untuk keahlian dalam bidang tertentu, dalam urusan dunia saja kita semua sepakat. Tidak mungkin kita datang kecuali kepada orang yang ahli. Apakah pernah antum mendapatkan misalnya ada sekolah atau madrasah yang dibuka mencari guru. Syaratnya yang penting akhlaknya baik. Yang penting suka bersedekah. Tidak ada kriteria dia pernah pernah apa punya latar belakang pendidikan, bisa mengajar, tidak ada. Pasti semua ada kriteria tersebut. Dia punya pengalaman belajar, dia pernah tamatan ini, punya ini, dan seterusnya. Punya ijazah, pendidikan, dan seterusnya. Dalam urusan dunia begitu. Apalagi untuk urusan agama. Nah sekarang siapa yang mempraktekkan ini? Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala juga dinukil dalam kitab Muqaddimah kitab Sahih Muslim pernah mengatakan pernyataan seperti ini. La yukhadul ilmu an arba'atin wa yukhadu amman siwahum. Ilmu tidak boleh diambil dari empat golongan. Dan ucapan seperti ini sebenarnya banyak dari para ulama ya. Tapi <clears throat> kalau mau dibawakan semua akan membawakan waktu yang lama. Contoh salah satunya, para ulama itu mengingatkan ada orang yang tidak boleh diambil ilmu darinya. Pertama, empat golongan an mubtadi'in yad'u ila bid'atihi. Ahlul bid'ah yang mengajak manusia kepada bid'ahnya. Sepintar apapun dia, jangan ambil ilmu dari dia. Kenapa? Ada orang yang mungkin berpikir saya cuma belajar bahasa Arab. Siapa yang menjamin bahwa ketika dia membawakan pembahasan bahasa Arab, dia tidak akan memberikan kata pengantar dalam pengajarannya, dia tidak akan berusaha menarik muridnya. Pasti, namanya guru akan berusaha menarik muridnya. Mempengaruhinya. Antum tahu, mungkin juga sudah pernah kita jelaskan. Ya, Kaidah-kaidah bahasa Arab itu banyak diletakkan oleh orang-orang yang berpemahaman Mu'tazilah. Jarang sekali ditemukan ahli nahu itu yang yang benar-benar sunni mengikuti manhaj salaf. Makanya ini sebabnya para ulama ketika menyebutkan biografi sebagian dari para ulama yang ahlul hadis yang pandai dalam bahasa Arab seperti misalnya Imam Al-Asma'i dikatakan dia sodukun sunni seperti oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Takuri Tahdzib. Dia adalah orang yang jujur dan ahlu sunnah. Saking jarangnya. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa kaidah-kaidah nahwu itu terdapat padanya pelanggaran akidah. Yang ini hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang berilmu. Mereka menyebutkan definisi, bayangkan apa hubungannya? Ternyata itu mengambil dari keyakinan mereka dalam hal yang berhubungan dengan misalnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wah, sangat mengerikan. Kalau seandainya yang menjelaskan kita dalam masalah ini bukan orang yang memahami sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pertama, ahlul bid'ah yang mengajak manusia kepada bid'ahnya. Yang kedua, wala anisafihi mu'linun yu'linu bisafah. Tidak boleh kita mengambil dari orang yang bodoh menampakkan kebodohannya. Ini jelas tidak diperbolehkan, tidak pantas. Yang ketiga, wala amman yakdzibu fi haditsin nas wa in kana sadiqan fi hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita mengambil ilmu dari orang yang kita ketahui suka berdusta ketika berbicara dengan manusia. Meskipun dia mengaku jujur dalam hadis Rasulullah SAW. Kalau dia suka berdusta dalam pembicaraan dengan manusia, jelas dikhawatirkan terbawa juga dalam ilmu. Dan yang keempat, wala amman la ya'rifu ma yuhadditsu bihi. Tidak boleh juga mengambil ilmu dari orang yang tidak memahami hadis yang disampaikannya, yakni tidak ahli dalam menyampaikan ilmu, tidak punya kapasitas, ya, kemampuan, keahlian dalam dalam ilmu agama. Nah, ini contoh. Sehingga ketika ada sebagian orang, ya, waktu kita membahas masalah ini, mereka mengatakan, Bukankah hukum asalnya kita itu terhadap seorang muslim sangka baik atau sangka buruk? sangka baik, iya kan? Hukum asalnya dalam bermuamalah dengan seorang muslim kita bersangka baik. Ini betul. Sahih, kita acungkan dua jempol. Maksudnya, kalau kita tidak mengetahui keadaan seorang muslim, baik atau buruknya dengan detail, hukum asalnya kita bawa dia kepada makna yang baik. Seperti namanya, muslim artinya selamat, selamat, bersih. Contoh prakteknya, antum sedang melakukan perjalanan ke satu daerah, berkumandanglah azan. Antum berwudu masuk ke dalam masjid, sholat berjamaah di belakang imam. Ketika itu antum tidak perlu datangi dulu imamnya, Pak Imam, anda ini suka berbuat syirik apa tidak? Masya Allah, langsung diusir ya. <clears throat> Dohirnya dia seorang imam, dia pakai penampilan muslim, dia melaksanakan sholat, jamaah juga banyak. Antum melaksanakan sholat. Kalau setelah itu antum dapatkan informasi baru kita ya berpindah keyakinan kita kepada informasi yang yang benar tersebut. Sama juga dengan sembelihannya seorang muslim. Kecuali kalau sudah tersebar berita di daerah tersebut bahwasanya daerah ini orang muslimnya sembelihnya tidak benar misalnya tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ini baru kita berpindah. Tapi kalau tidak ada informasi, apa hukum asalnya? Seorang muslim hukum asalnya adalah selamat kita bersangka baik kepada dia tapi ini untuk pergaulan biasa. Kayak kita berteman, ada orang yang mengatakan saya ingin baik, kita terima. Beda dengan menjadikan guru. Menjadikan guru ini ada kriteria tersendiri. Ada kriteria tersendiri. Di dalam ilmu hadis seseorang itu disebutkan oleh para ulama secara kriterianya atau kaidahnya seseorang yang pantas dijadikan sebagai guru. Itu penetapannya antara satu dari dua cara. Ditetapkan dia pantas untuk menjadi sumber rujukan atau sumber ilmu dari satu dari dua cara. Salah satu dari dua cara. Pertama, Asyuhratu bisiqati wasidqi wal amanati wal imamah. Seseorang yang sudah populer dengan sifat jujurnya, ketinggian ilmunya, pembelaannya terhadap sunnah. Diakui sama yang lainnya. Makanya seperti misalnya Imam Malik bin Anas. Tidak perlu tanyakan dia fiqh apa tidak. Imam besar diakui oleh semua ulama. Setiap kita baca para ulama selalu menukil ucapannya. Dengan dinukil berarti para ulama percaya kepada dia. Imam Syafi'i. Sampai-sampai ada salah seorang ulama alujara wa ta'adil. Imam Yahya bin Ma'in pernah melemahkan Imam Syafi'i. Langsung kata Imam Ibnu Hajar. Kada, yah, kada adha Yahya ibnu Ma'in nafsahu. Orang ini menyakiti dirinya sendiri. Orang seperti Imam Syafi'i dikritik. Wah ini tidak pantas. Kemudian Imam Ahmad misalnya, Imam Bukhari, Imam Muslim, tidak perlu dipertanyakan. Orang-orang yang sudah ya dengan dinukil ucapannya dan dijadikan rujukan dalam masalah riwayat hadis ini sudah cukup menjadi bukti bahwa mereka adalah orang-orang yang terpercaya dan pantas dijadikan rujukan utama dalam mengambil ilmu. Yang kedua, at-tansisu min a'immatil jarawat ta'dil. Harus ada pernyataan, pujian dari para ulama yang ahli dalam mengkritik atau memuji. Makanya dalam ilmu hadis kita akan dapati penjelasan dari para ulama yang menyebutkan si fulan ini terpercaya, si fulan ini lemah hafalannya. Ini kalau antum pernah membahas ini termasuk bab yang dikecualikan gibah padanya karena menyangkut penjagaan terhadap apa? Kemurnian agama Islam kemurnian agama Islam. Ada imam besar dari kalangan tabi'ut tabi'in yang bernama Yahya ibnu Sa'id al-Qattan. Beliau ini adalah salah satu <clears throat> guru utamanya ya dari para ulama di zaman Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Ali ibnul Madini yang kemudian nanti mereka-mereka inilah yang mendidik dan mengajari Imam Bukhari sehingga menjadi imam besar seperti beliau. Yahya bin Said Al-Qattan ini pernah dikatakan kepada beliau tentang masalah kenapa dia suka mengkritik rawi mengatakan ini lemah hafalannya, ini ada kelalaiannya, dia keliru dan seterusnya, ini pendusta, ini ahlul bid'ah dan seterusnya. Pernah ditanyakan kepada beliau, "Ama Apakah kamu tidak takut?" Anna haula alladzina alladzina takallamta fihim yakunu khususa ma'aka amama Allah yaumal qiyamah? Apakah kamu tidak khawatir mereka-mereka yang selalu kamu kritik riwayatnya ini nanti akan datang kepada Allah pada hari kiamat untuk menghujatmu? Karena kamu membicarakan tentang mereka, tentang riwayat mereka. Apa dijawab oleh beliau? Wallahi la an yakunu khusama'i yaumal qiyamati amama Allah ahabba ilayya. Ahabba ilayya Sungguh jika mereka datang menghujatku nanti di hadapan Allah pada hari kiamat, lebih aku sukai daripada yang menghujatku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabba ilayya min ayyakuna khasmi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lima la tadhubbul kadhiba an hadithi. Lebih baik mereka yang menghujatku daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beliau berkata, "Kenapa kamu tidak menyingkirkan kedustaan dari hadisku?" Kenapa kamu tidak menjaga kemurnian hadisku dengan membiarkan orang-orang yang lemah hafalannya, apalagi ini pendusta, ini tidak dikenal kemudian meriwayatkan kamu tidak jelaskan. Ini termasuk pengecualian dalam urusan gibah. Nah, kita lihat <clears throat> ya, di dalam ilmu periwayatan hadis tadi sudah kita sebutkan, kriteria yang kedua adalah harus ada penetapan dan pujian dari para ulama. Wallahi sampai saat ini ya, para ustadz-ustadz yang antum kenal. Ketika kita kedatangan seseorang yang misalnya datang mengaku sebagai syekh dari Arab Saudi. Ya perlu antum ketahui di Arab Saudi itu semua orang tua namanya syekh. Semua namanya orang tua di sana namanya syekh. Jadi tidak heran, wah ada syekh yang datang. Iya, semua orang tua di sana namanya syekh. Sama juga dikatakan di Arab Saudi itu biar anak kecil pintar bahasa Arab. Ya, namanya orang Arab, iya kan? Bukan sesuatu yang mengherankan. Taib. Sering kita dapatkan pengumuman, datang syekh di sini, dia pernah kuliah, dia adalah seorang dokter dari Ummul Qura dan seterusnya. Ini perkara di Arab Saudi banyak seperti ini. Banyak. Untuk kita mengetahui apakah ini termasuk yang pantas kita hadiri sampai saat ini, ya kami yang ikhwan-ikhwan kita atau usah-usah kita yang pernah kuliah di Madinah atau kuliah di tempat yang lain di Arab Saudi, itu masih kita bertanya kepada para ulama yang kita kenal. Misalnya di Mekah kita kenal siapa, <clears throat> ya. Di Madinah kita kenal siapa ulama yang dijadikan rujukan misalnya Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili atau Syekh Saleh As-Suhaimi dan yang lainnya. Tanyakan, "Syekh, apakah antum mengenal orang ini datang ke Indonesia, dia mau berceramah dan seterusnya?" Ketika mereka menjelaskan, "Oh, tidak. Dia ini adalah seorang seperti ini pemahamannya." dia adalah seperti ini. Kita masih bertanya kepada mereka. Masya Allah sekarang penuntut ilmu di Indonesia jadi syekh sendiri ketika ada seorang guru yang datang mengajarkan ilmu. Tidak bertanya kepada ustadznya. Ini adalah keanehan. Ini menunjukkan banyak kesalahan dalam manhaj penuntut ilmu. Sehingga ketika muncul kemudian banyak pemahaman-pemahaman yang aneh dari orang-orang yang katanya mengaku sebagai ahlu sunnah, tidak heran. Karena dari asal tidak teliti. Banyak orang yang salah faham, dia ber, dia berkata, Ustadz bukankah kalau kita punya guru lebih banyak lebih bagus? Kita katakan betul, kalau dia itu guru yang pantas. Imam Bukhari katanya, berdalil, mengatakan aku punya seribu orang guru lebih Imam Bukhari mengatakan katabtu min alfin wa thamanina rojulan. Aku menulis hadis dari 1080 orang guru. Banyak gurunya. Tapi apa kelanjutannya? Laisa minhum illa sahibul hadis. Semua adalah ahlu sunnah. Semua adalah sumber rujukan yang pantas. Kulluhum yakul al-imanu qaulun wa amalun wa yazidu wa yangkus. Semua keyakinan dan manhaj mereka benar. Akidah mereka benar. Mereka mengatakan iman itu adalah ucapan dan perbuatan bisa bertambah dan bisa berkurang. Kalau seperti ini, lebih banyak gurunya lebih baik. Tetapi kalau orangnya tidak dikenal, tidak diketahui, yang ada dia hanya mengaku saja, lebih baik mana mereka ini dibandingkan orang-orang yang disebutkan tadi oleh Imam Abu Zinad, Abdullah Ibn Zakwan, yang beribadah dengan rajin di Masjid Nabawi, terkenal dengan sifat amanah jujurnya, tapi tidak ada yang diambil dari mereka ilmu. Makanya dalam ilmu hadis, kalau ada rawi yang majhul maka tertolak riwayatnya. Tertolak riwayatnya, tidak diterima. Majhul kecuali kalau ada pendukung dari riwayat lain. Nah, ini semua contoh kepada kita semua bahwa ya, hukum asalnya kalau antum misalnya ada yang tawarkan pengajian ada yang tawarkan untuk mengisi pengajian. Orang ini mengaku sebagai orang yang berilmu atau antum membaca tulisannya kelihatan baik. kelihatannya ketika menyampaikan sesuatu baik, antum tanyakan kepada ustadz. Ingat ustadz itu Anda tidak hanya belajar akidah dari dia. Anda juga harusnya, antum juga harusnya belajar siapa guru selain ustadz ini yang bisa diambil ilmu darinya. Kan ada rekomendasi dari ustadz. Antum tanyakan kepada berapa ustadz, ustadznya mengatakan saya tidak kenal, saya tidak tahu orang tersebut. Orang tersebut baru dan saya tidak mengenal sebelumnya. Apa hukum asalnya? Jangan ambil ilmu dari dia. Karena ilmu itu diambil dari orang yang dikenal. Hudul ma'rufa anil ma'ruf. Ini pernyataan Imam Syu'bah Ibnul Hajjaj dari kalangan tabi'ut tabi'in. Ambillah ilmu dari orang yang sudah dikenal. Ini sampai di dalam kitab yang saya sebutkan tadi. Al-Khatib Al-Baghdadi membahas khusus tentang masalah ini. Ya, bahwa penuntut ilmu itu ketika belajar dari orang yang sudah dikenal. Dikenal dia pertama pemahamannya benar. Lurus, tidak bermasalah manhajnya. Dikenal dia punya semangat dalam menuntut ilmu. Bagaimana dia akan ya Murid semangat belajar dari dia, sementara dia sendiri waktu jadi murid tidak semangat. Kata para ulama, man lam yakun rohalah lam yakun ruhlah. Barang siapa yang dulu tidak semangat melakukan perjalanan menuntut ilmu, maka nantinya para penuntut ilmu juga tidak akan semangat datang belajar kepada dia. Harus dikenal seperti ini. Dikenal dia adalah orang yang memahami ilmu dengan baik. Nah kriteria ini banyak yang kita tidak lakukan sewaktu kita menuntut ilmu. Kebanyakan hanya ikut-ikutan. Orang yang sudah terkenal di medsos misalnya, ini yang dijadikan sebagai rujukan. Akhirnya setelah itu muncul pemahaman yang aneh-aneh dalam masalah akidah. Yang tadinya sudah kita ketahui, inilah yang hak. Ijma' para ulama salaf dalam masalah ini muncul ustadz yang mengatakan, oh ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Akhirnya masalah akidah pun ada perbedaan pendapat. Tidak benar. Contohnya masalah istiwa di atas arsh. Dari dulu sudah kita bacakan mungkin ya. Di dalam kitab Al-Ulu lil Alil Ghafar Imam Az-Zahabi menukil dari semua ulama setiap generasi sepakat semua mengartikan istiwa itu adalah al-ulu wal irtifa, tinggi di atas arsh Muncul orang belakangan mengatakan ini ada perbedaan pendapat. Padahal Imam Abu Hanifah orang yang mengatakan sejak dulu kita baca kita, kita Firqatun Najiyah, Syekh Jamil Zainu ada terjemahannya juga. Dari dulu kita baca di nukil di situ orang yang mengingkari istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas as itu hukumnya kufur, keluar dari Islam. Bagaimana mungkin ada perbedaan pendapat dalam masalah seperti ini? Ala kulli hal, jadi ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ilmu agama ini ibadah. Makanya ada metode dalam menuntutnya supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, kita masih punya banyak penjelasan tentang masalah ini sebenarnya kalau bukan karena waktu. Yang jelas ringkasnya, ya. Seseorang yang pantas dijadikan guru dalam menuntut ilmu menurut kriteria para ulama salaf adalah orang yang kita kenal dalam ilmunya, kita kenal benar pemahamannya, dipersaksikan oleh para ulama yang lain atau para ustadz yang lain bahwa dia adalah orang yang pantas untuk dijadikan sebagai rujukan ilmu karena dikenal. Dengan cara ini, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita belajar dari orang-orang yang jelas, ya, sehingga nanti akan memudahkan kita untuk mendapatkan keberkahan, mendapatkan buah yang manis daripada ilmu ilmu agama. Barakallahu fikum, saya punya makalah dalam masalah ini yang saya tulis beberapa tahun yang lalu ya dimuat di website manisnyaiman.com juga ada juga di muslim.or.id ya dengan judul eh, atau di alman Or-Id ya. <clears throat> ya. Lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agamamu. Pernah juga dimuat di majalah Sunnah, majalah Sunnah Solo, ya. para fikum, semoga apa yang saya bahas eh, atau kita kaji di malam hari ini bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dan menjadikan kita semua dijaga di atas pemahaman yang hak ini sampai di akhir hayat kita. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.